Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kembali kita lanjutkan pelajaran uh, mulakhas fi mulakhas qawaidul al arabiyyah. Kita masuk pada poin naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang terletak بعد setelah fi'il mabni lil majhul wa yahilu mahal al fa'il dan dia menggantikan posisi fa'il setelah fa'ilnya dibuang dan motif dibuangnya fa'il itu boleh jadi lil ilmi bihi karena sudah diketahui semua orang tahu awil jahli bihi atau karena memang tidak mengetahui siapakah pelakunya ataukah karena al khawfi minhu takut kepadanya maka orang yang mengucapkan kalimat ini khawatir jika nama fa'il itu disebut dengan tegas, dengan jelas maka fa'il itu akan menyakitinya dan membeliminya. Maka kalau cerita-cerita ya, siapa fa'ilnya, dia akan dihajar sama si fa'il. Maka dia tidak menyebutkan siapakah fa'ilnya. Dia cuma mengatakan duriba Zaidun. Nah, Zaid dipukuli siapa yang mukul saya nggak nggak berani cerita karena kalau dia cerita dia juga akan dipukuli. Ini namanya al khawfu al khawfi minhu atau al khawfi alaihi atau al khawfi alaihi fa'il tidak disebutkan karena eh, khawatir jika Fa'ilnya itu disebut dengan terang-terangan. Si fa'il nanti akan dihajar banyak orang. Tidak khawatir si fa'il akan di, ya, dipukuli banyak orang. Ya, maka dia nggak mau sebutkan mau dia tidak mau menyebutkan nama fa'ilnya maka dia cuma mengatakan ukilat to'amu. Nah, makanan itu sudah ada yang menghabiskan. Nah, siapa yang memakan dan menghabiskan dia nggak mau nyebutkan. Kalau disebutkan kasihan. Nanti dia bapak belum. Itu berarti al khawfi alaihi. Itu beda al khawfi minhu dan al khawfi alaihi. Huzimal aduwu ya, musuh itu dikalahkan al adu naibun fa'il marfu' dengan doma. aslinya kalimat hazama al aduwa pasukan kita mengalahkan musuh itu tatkala fa'ilnya dibuang yaitu jaisuna lil ilmi bi karena semuanya sudah pada tahu maka fa'ilnya dibuat Mabuni lil majuhul wa halal maf'ul bihi dan maf'ul bihi menggantikan posisi fa'il oleh karena itu naibul fa'il disebut sebagai oleh karena itu maf'ul bihi yang menggantikan posisi fa'il disebut naib fa'il pengganti fa'il Al-fi'lu dan yang dan fi'l itu boleh jadi muta'adian muta'adi memiliki satu maf'ul bihi atau yang atau lebih dan boleh jadi lazim yaitu fi'il yang tidak memiliki maf'ul bihi. Maka dilihat dari kepemilikan maf'ul bihi ataukah tidak, fi'il terbagi menjadi dua muta'addi dan lazim. Maka jika fi'il itu memiliki eh, satu makul bihi lalu fa'ilnya dibuang maka makul bihi yang satu tersebut dibaca rofa ala annahu dengan status naibul fa'il namun jika fi'il itu memiliki aksaru lebih dari satu maf'ul bihi lalu fa'ilnya dibuang maka maf'ul bi pertama dibaca rafa sebagai naibul fa'il wa yabqa ghairuhu sedangkan maf'ul bi yang lain yabqa tetap mansuban dibaca uh, mansub sebagai uh, maf'ulun bihi U'tian najiu yang berhasil itu diberi hadiah An-naji ibul fa'il marfu dengan dhamma jaiza maf'ul bihi mansub dengan fathah. Kalimat ini aslinya a'tal muallimu an-najiha jaizatan Pak Guru memberikan kepada yang berhasil, yang lulus jaizatan hadiah. Maka tatkala fa'il yang dibuang yaitu muallim maka maf'ul bihi menggantikan posisinya fa'il sedangkan maf'ul bi yang kedua tetap dibaca mansub yaitu ja'iza wa idza kana fi'lu dan jika fi'ilnya adalah fi'il lazim lalu fa'ilnya dibuang eh, lalu fi'ilnya dibuat mabni lil majhul maka dalam kondisi ini jaza dibolehkan naibul fa'il itu bentuknya masdar atau bentuknya dharab mutasarif atau bentuknya jar dan majrur. Ya, maka itu uh, dibagi dalam nahwu menjadi dua macam, ada dharab mutasarif dan ghair mutasarif Dan dharab yang uh, eh, mutasarif yang dia terkadang menjadi dharab dan terkadang tidak Nah. Terkadang darab, terkadang jadi darab, terkadang tidak. Hada yaumul jumu'ati. Ini hari Jumat. Yaum ya, mubtada eh, yaumu ini marfu ya, ya, sebagai khobar maka yaumu itu darab mutasarif Sumtu yaumal komisi. Nah, di sini dia mansub sebagai dorof. Maka kadang dia menjadi, menjadi mansub sebagai dorof, terkadang dia marfu karena menduduki jabatan yang lain. Nah, ini namanya dorof mutasarif. Dan ada dorof yang selalu menjadi dorof khulfa amama itu ya selalu mansub sebagai dha'af. Contohnya adalah yutanazzahu fil hadaiqi ya, tamasya dilakukan ya, di taman maka fi hadaiq jar majrur dia jadi naibul fa'il Kalimat ini aslinya yatanazzahun nasu fil hajaiqi. Manusia berwisata dengan duduk-duduk santai atau yang lain di taman. Fa'ilnya dibuang yaitu nas, fi'ilnya dibuat um, bina majhul, maka jar dan majrur uh, eh, berfungsi sebagai naibul fa'il. Fi'il e, ma'al fa'il yang memiliki fa'il itu disebut fi'il mabni lil ma'lum. Karena fa'ilnya disebutkan dalam kalimat. Wabitali pada gilirannya, sehingga pada gilirannya, bahwa maklumun fa'ilnya maklum, diketahui. Sedangkan fi'il yang berpasangan dengan naibul fa'il yusamma disebut mabni lil majhul karena fa'ilnya itu dibuang fasara jadilah fa'ilnya majhulan tidak diketahui atau disembunyikan sebenarnya diketahui namun disembunyikan tetaghayyaru suratul fi'li dan e, bentuk fi'il itu berubah ketika dijadikan bina majhul. Misalnya untuk fi'il madhi maka yudhamu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Kaidah bina majhul untuk fi'il madhi didomah huruf pertamanya dan di dikasrah sebelum huruf terakhirnya. Sama'an najarul asasa an najar tukang kayu itu membuat al-asasa berbagai perabot rumah tangga. Sona'am jadi suni'a. Di doma huruf pertamanya dikasrah sebelum huruf terakhirnya. Suni'al asasu. Akumal mu'allimu mu'allimul fa'iza. Pak Guru memberikan penghormatan, pemuliaan kepada yang menang. Ini menjadi ukrimal faizu. Akroma menjadi ukrima. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in dumma tanihi ma'ta'i. Ya, jika fi'ilnya itu dimulai dengan Eh, fi'il madhi tersebut dimulai dengan ta maka uh, huruf yang kedua juga di doma maka di samping tak juga di doma ya, tak di doma karena dia huruf yang pertama kemudian huruf keduanya juga ikut di doma Tasallamat Su'adul Jaizata, seorang perempuan bernama Su'ad, menerima hadiah Tasallamat dibuat menjadi majul menjadi tusul limat jaizatu. Hadiah telah diterima. Maka tusul limat eh, taknya didoma karena jawab pertama kemudian sinnya itu ikut didoma ya, kemudian lamnya dikasroh karena dia huruf sebelum terakhir wa karena dan jika huruf sebelum terakhir adalah alif maka ketika bina majul kulibat alif tersebut diubah menjadi ya wa kusira makbelaha dan jika serahlah huruf sebelum ya. Kala syahidul haqqa saksi menyampaikan mengatakan kebenaran ilal haku kebenaran dikatakan. kala menjadi nah, qila ya, alifnya berubah menjadi ya. ya kemudian sebelum ya dikasrah. Kemudian kaidah masalah membuat bina majul untuk fil mudhari yudamu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih didoma huruf pertamanya di fathah sebelum huruf terakhirnya yasuru zahrul ainaini bunga itu menyenangkan dua mata tu tusarul ainani menjadi tusarul ainani Yushahidun nasul la'ibina. Banyak orang menonton para pemain sepak bola. Maka bina majunya yushahadul la'ibuna. Yushahadul la'ibun. Haknya di fathah. Wa idza kana makubla akhiyaan jika huruf sebelum terakhir adalah ya atau wawu kulibat alifa maka diubah menjadi alif Ya bi'ul fallahul qatna petani itu yaitu petani kapas itu menjual kapasnya yubaul qatnu kapas itu dijual Ya sumul muslimuna ramadana kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan yusamu Ramadan Kemudian naibul fa'il ada empat macam bentuknya. Boleh jadi isim mu'rab. Ya, boleh jadi isim mabni. Baik domir dohir alias domir baris. Atau domir mustatir, isim musul. Ataukah eh, isim isar ataukah isim musul. Fujitu biziaratika aku dikagetkan dengan kunjunganmu Fujitu taknya dalam domir baris atau bahir dia mabni rofa sebagai naibun fa'id. Al aduwu huzima musuh dikalahkan. Aduwu mubtada huzima tu fi'il madhi mabni lil majhul naibul fa'ilnya domir mustatir yang ada dalam huzima yang takdirnya adalah huwa. Yuhakamu hadal mudnibu pendosa ini eh, diseret ke pengadilan yuhakam di meja hijaukan dihakam eh, yuhakam di meja hijaukan hadal mutnibu pendosa ini hal isim bisara mabni dia fi mahali rafin eh, di mahalnya rafa sebagai naibul fa'il kufi'a diberi hadiah Mana jahat siapa saja yang berhasil. Man isim mausul mabni mahalnya rafa sebagai naibul fa'il. Kemudian boleh jadi naibul fa'il itu berupa masdar muawal, berupa an dan fi'il mudhari'nya atau anna ditambah isim dan khabarnya. Urifa annaka mutsaidun telah dikenal dan diketahui bahasanya engkau adalah seorang yang rajin. Hai urifa istihaduka telah dikenal kerajinanmu. Maka masdar awal. dari anna isim dan khobarnya adalah naibul fa'il untuk urifa. Boleh jadi uh, naibul fa'il berupa masdar sarih atau darab mutasarif atau jer dan majrur jika fiilnya adalah fiil yang tidak punya maf'ul bi alias fiil lazim kemudian fiil lazim ini dibuat jadi bina majhul ukbila ikbalun jadidun disambut dengan penyambutan yang luar biasa ikbalun masdar dan menjadi naibul fa'il suhirat lailatun jamilatun bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau letterlock ya. maka dibegadangi ya. satu malam yang indah. Namun tetap terjemahnya apa? Orang-orang pada tidak tidur ya, di malam yang indah itu. nggak mungkin kita. Bahasa Indonesia enggak ada kan Begadang, Lailatul darab dan dia adalah naibul fa'il. Ya, dia bisa jadi naibul fa'il karena dia darab Ya, dia bisa berfungsi sebagai darab dan bisa berfungsi sebagai selain darab dalam hal ini dia berfungsi sebagai naibul fa'il la yuskatu ala ihanatin tidaklah boleh didiamkan eh, jika ada penghinaan jika ada orang yang bicara menghina maka tidak boleh diam ala ihanatin itu jar majrur dia menjadi naibul fa'il Yulah itu satu hal yang patut untuk di, e, bisa dilihat bahwasanya di mana saja waktu atau letak dalam satu kalimat ada fiil mabni lil majhul ta'ayyana pastilah ada naibul fa'il untuk fiil ini. Dan naibul fa'il sebagaimana telah disebutkan dalam e, pasal sebelumnya boleh jadi isim mu'rab atau isim mabni, master mu'awal, master sharif fi'il majrur ataukah dara. Dan jika naibul fa'il itu musana ataukah jamak, al fi'lu maka fi'il itu tetap dalam bentuk mufrad sama persis dengan kaidah dalam masalah fa'il. Duribal waladu, duribal waladani, duribal auladu, duribat banatu. Nah, anak itu dipukul, dua anak itu dipukul, beberapa anak itu dipukul, beberapa anak perempuan itu dipukul. baku dan diterapkan berkaitan dengan e, pemberian taknis untuk fiil ketika fiil tersebut bersama naibul fa'il diberlakukan nafsul qaid kaidah yang sama e, alati eh, Eh, tahkumu ta'nisal fi'li yang kaidah tersebutlah yang menetapkan e, menjadi aturan untuk pemberian tak taknis untuk fi'il bersama fa'il. Maka aturan masalah pemberian tak taknis sama persis dengan aturan dan ketentuan pemberian tak taknis dalam e, bab e, fi'il fa'il. Lukibat Fatimah tu bizahrai. Fatimah itu diberi gelar Zahra. Maka di sini naibul fa'ilnya adalah mu'annas hakiki dan tidaklah dia terpisah dengan fi'ilnya difasilin dengan satu pemisah sehingga wajib memberikan tak taknis untuk fi'il. Safinatul fadai pesawat luar angkasa Al-Fadha maknanya di sini luar angkasa. Meskipun di sini perahu namun uh, maknanya pesawat. Pesawat luar angkasa tersebut utliqah telah diluncurkan. Maka ibul fa'il adalah domir yang kembali kepada mu'anas maka wajib fi'ilnya diberi tak taknis. Unhiyat atau unhiyal harbu peperangan tersebut telah dihentikan. Naibul fa'il di sini adalah mu'anas majazi yaitu harbu maka boleh e, fiilnya diberi tak taknis boleh juga tidak. Ukima atau ukimat al-masani'u didirikan banyak pabrik. Naibul fa'il adalah jamak taksir. Dan ingat jamak 10 jama'in mu'annasun. Semua jama' adalah semua jama' taksa adalah mu'annas. Maka diperbolehkan fi'ilnya diberi tak ta'nis. La tidaklah disyaratkan ayat dia naibul fa'il naibul fa'il itu datang setelah fi'il mubasyaratan langsung. Bahkan terkadang ada yang memisah di antara keduanya satu pemisah atau lebih. Contohnya adalah yuksadu bil ajri yang dimaksud dengan upah adalah nah ini definisi upah yang dimaksud di sini artinya definisi yang dimaksud dengan upah adalah kulumayu talil amili segala sesuatu yang diberikan kepada seorang buruh liqa'a amalihi sebagai kompensasi dari kerjanya eh, kompensasi dari uh, usaha dia bekerja itu disebut dengan upah yuksadu fi'il mudhari mabni lil majhul bil ajri jar dan majrur eh, ya. kulun nah ini adalah naibul fa'il Adapun fa'ilnya kullu. Al-aslu pada asalnya naibul fa'il itu terletak setelah fi'il mabni lil majhul. Illa akan tetapi isim maf'ul qad malu ahyanan terkadang isim maf'ul itu beramal sebagaimana amalnya fi'il mabni lil majhul sehingga dia juga merofakkan dan memiliki naibul fa'il istakala meminta untuk berhenti meminta untuk berhenti mundur dari pekerjaan minta mundur al-aminu seorang buruh al-matlubu nakluhu Sehingga dituntut nakluhu untuk dimutasikan. Ada seorang buruh yang punya kesalahan, sehingga kesalahan yang dia lakukan ini menuntut dia untuk dimutasikan ke posisi yang lain. Nah, sebelum dimutasikan, eh malah dia nah, eh, mengajukan surat pengunduran diri istaqallal al-amilu al-matlubu. Istaqalla fi'il al-amilu eh, fa'il al-matlubu na'at. Na'atnya amil dan dalam dan dia adalah isim maf'ul dan eh, isim maf'ul di sini eh, beramal sebagaimana amal fi'il bina majhul sehingga dia memiliki naibul fa'il nakluhu naibul fa'il untuk al matlub kemudian yang terakhir berkaitan dengan keadaan rofaknya uh, eh, isim adalah tabi dia menjadi tabi untuk isim marfu' Telah kami jelaskan dalam keterangan yang lewat enam kondisi yang dalam enam kondisi tersebut isim dibaca marfu. Dan boleh jadi isim itu marfu jika dia menjadi tabi pengikut untuk isim marfu. Tabi jamaknya tawabi dan tawabi adalah semua kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam i'rab maka tawafi itu dibaca marfu mansub atau tamajro karena mengikuti isim sebelumnya. Tawafi ada empat, naat, atau taukid dan badal. Yang pertama adalah naat. Naat adalah tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya. Ja'ar rajulu fadilu datanglah seorang laki-laki yang istimewa boleh jadi istimewa karena kesolehannya, istimewa karena ilmunya, ya, karena takwanya atau yang lain. Al-Fadil adalah naat untuk e, rajul dia marfu dengan domah karena dia tabi untuk isim marfu. Naat itu ada dua macam, ada naat hakiki. Madalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi adalah naat yang menunjukkan sifat pada diri matbu' sifat menunjukkan sifatnya matbu' berarti sifatnya apa? man'ud ja'a rajulul fadilu fadil adalah menjelaskan tentang sifatnya ar-rajul maka ar-rajul itu namanya man'ud al-fadil namanya Naat dan naat di sini menjelaskan sifat dan keadaan man'ud. Maka ini naat hakiki. Yang kedua naatun sa, e, sababiyun naat sababi. Majalah ala sifatin fismin lahum tibatun bil matbu'i. Adalah naat yang juga menunjukkan sifat. Namun sifat isim yang punya hubungan dengan matbu'. Ya, matbu di sini sama dengan apa? Man'ud. Ya. Maka dia menunjukkan sifat, namun bukan sifatnya man'ud, namun sifatnya isim yang memiliki hubungan dengan man'ud. Ja'a rajulul fadilu akhuhu datanglah seorang laki-laki yang istimewa akuhu kakaknya kalau dia sendiri sih ya, malah memalukan maka dengan naat sababi ya, kita bisa bisa bikin kalimat yang bikin orang kecewa kita bisa bikin kalimat yang membuat pendengar itu kecewa Ja'a waladun e, Zakiyun abuhu datanglah seorang anak yang masuk Allah cerdas sekali encer sekali otaknya Aku namun otak bapaknya bukan dianya. Dianya si kebal. Nah, eh, naat untuk naat hakiki, naat hakiki mengikuti matbuah, mengikuti manon dalam empat perkara. fitari ya, mengikuti dalam empat perkara adalah tarif makrifat dan nakirah e, eh, tarif buatan tangkirihi eh, kemudian yang kedua fil adat dalam bilangan kemudian binor dalam jenis yaitu mudakar dan muanas yang keempat dalam apanya dalam apanya i'rabnya Ja'rajul fadilu Ja'a rajulan fadilani jati sayyidatani fadilatani datanglah dua orang perempuan yang fadilatani yang istimewa ja'a rijalul fadiluna Ja'ati sayyidatul fadilatu wa idha kanat wa idha kana al-man'utu jam'an li ghairi aqilin jika man'ut itu berupa jamak li ghairi akil, maka na'at hakiki itu boleh jadi mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. al jibaru al-aliyatu atau al jibaru al-aliyatu. Itu yang tidak terbaca itu au. al jibaru al-aliyati au al-aliyatu. Sedangkan naat sababi maka ada yang mengikuti manut, ada yang mengikuti matbu' dan ada yang mengikuti isim setelah naat sababi. Amanatu sababi fayakunu daiman mufrodan. Naat sababi kalau dilihat dari bilangannya maka bilangannya selalu dalam bentuk mufrad. Dan dia mengikuti matbu' dalam takrif wa tangkir eh, dan dalam i'rab. Eh, maka dalam i'rab dan takrif dan tangkir dia mengikuti matbu'. Wa yatba' ma ba'dahu dan dia mengikuti isim setelahnya dalam mudakar ataukah mu'anas. Maka dalam ikrar dan makrifat e, eh, ataukah e, nakirah dia mengikuti matbu. Bilangan dia selalu mufrad. Mudakar dan mu'anas dia mengikuti isim setelah Ja'arajul fadilu akuhu Ja'arajul fadilu akhwahu Ja'arajulani Fadilun Akhwahuma Ja'arijalun fadilatu akhwatuhum Ja'at sayyidatun fadilatun akhwatuhunna maka misalnya ja'arajul fadilu akhwahu. Datanglah seorang laki-laki yang istimewa, akhwahu dua saudaranya. Maka e, dalam i'rab mengikuti matbu' arrajulul fadilu. Demikian juga dalam ta'rif dan tangkir arrajul ma'rifat maka al-fadilu ma'rifat. Dalam jumlah, dalam adat, al-fadilu dia mufak meskipun akwahu di belakangnya. namun ya, dalam mudzakkar muanas dia mengikuti belakangnya akhwahu saudara lakinya laki-laki maka mudzakkar maka al-fadilu uh, eh, naat hakiki itu tiga macam. Boleh jadi berupa isim bahir. Al-Qahiratu Madinatun Azimatun, Kairo adalah kota yang besar. Atau dalam bentuk uh, sibul jumlah, yaitu darab atau jar dan majeruh. Lil haqi sautun fauqa kulli sautin. Kebenaran itu memiliki suara yang lebih tinggi dari semua suara. Maka di sini naatnya berupa ya fauqa kulli sautin, fauqa fauqa dan jadi naat untuk sautun. Tudau dipancarkan disiarkan radio Al-Hanun berbagai nyanyian min roa min ikin nagami dari uh, eh, nagam dari uh, yang indah ro'a'i jamak dari ro'i artinya indah maka dipancarkan dan disiarkan dari radio itu Al-Hanun berbagai nyanyian min rawaihin nagami dengan irama-irama yang indah. Min rawaihin nagami itu naat untuk alhan. E, naat hakiki juga bisa jadi berupa jumlah ismi atau fi'liyah. Non di sini ada kaidah. Wala jumlah tu na'tan jumlah tidaklah menjadi naat kecuali jika manutnya adalah nakirah. Maka dalam dalam hal ini punya kaidah ya, al jumlah tubak dan nakirah nakton wal jumlah tubak dan ma'rifah halun jika ada jumlah ya, setelah nakirah maka jumlah tersebut statusnya adalah na'at. Ya, dan jumlah ba'dal ma'rifat setelah isim ma'rifat kok ada jumlah maka jumlah tersebut adalah statusnya hal Mada yaumun barduhu qarisun Mata telah berlalu hari yang dinginnya adalah Parisun benar-benar dingin. Ya, Paris itu uh, ya pasangannya dingin. Misalnya benderang itu pasangannya terang, terang benderang. Gulita itu pasangannya gelap, gelap gulita. Ya ada gelap e, eh, benderang. Ya, eh, dalam bahasa Arab pun ada ada semacam ini kores itu pasangannya barat maka dingin yang sangat dingin kita sebut Orang Arab nyebutnya bardun qarisun. Madha yamun barduhu qarisun. Bardu qarisun jumlah ismiyah dan dia untuk yaum. Di sini jumlah setelah nakil. Ada amalun yufidu. Ini adalah amal perbuatan yang berfaedah. Yufidu jumlah fi'liyah dia naat untuk amalun. atau atau adalah tabi ya yang tawas satu yang e, menengahi antara ataf dan matbu' salah satu dari huruf-huruf ataf. Maka ataf itu adalah sesuatu yang terletak setelah huruf ataf. Nah jahat su'adu wa uhtuha. berhasil dan luluslah seorang perempuan bernama Su'ah dan saudarinya. Maka uktun itu marfu karena dia maktufun ila maktuf kepada su'ad dan su'ad adalah fa'il yang harus dibaca marfu. Maka atau yang mana? Setelah wawu. Ya, setelah huruf atop wawu itulah atop. Huruf atop pada sembilan. Wawu, fa, summa, au, amla, lakin, bal, hatta. Berikut ini Bimayali, berikut ini terdapat penjelasan ringkas Syarhun mujazun Bukan mujizun namun Syarhun mujazun Penjelasan ringkas untuk makna huruf-huruf atau Pertama wawu itu mutlak limutlakil jam'i semata-mata mengumpulkan tanpa mengandung urutan. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Maka boleh jadi yang datang adalah Sa'id, Hasan baru Muhammad, boleh jadi Hasan Muhammad baru Sa'id atau boleh jadi yang datang Muhammad Hasan baru Sa'id. Karena wawu tidak uh, tidak eh, menunjukkan urutan. Dia cuma semata-mata mengumpulkan. Kemudian fa itu litartib ma'at menunjukkan urutan ma'at yang tidak berselah lama. Dakhalal muttahamu fal muhami. Datanglah, masuklah ke ruangan sidang al muttaham terdakwa fal muhami lalu pembelanya, lalu pembelanya. Sedangkan suma itu menunjukkan urutan ma'at tarohi, namun terdapat jeda yang lama. Mata itu sumal ma'munu. Meninggallah e, khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian setelah itu dalam selang waktu yang lama, barulah meninggal khalifah al-ma'mun. Eh, au itu litahir memberikan izin untuk memilih silahkan dipilih atau syak atau menunjukkan ragu-ragu Nakolal khobara Muhammadun au Aliun ini aunya ragu-ragu Nakal al khobaru, Nakal al khobaru berita itu dinukil dan diceritakan oleh yang cerita yang menceritakannya kalau enggak Muhammad ya Ali ya, maka si mutakalim ragu-ragu Sedangkan yang terakhir misalnya ingkah Zainab au uhtaha. Silah uh, nikailah Zainab kalau enggak ya adiknya. Silahkan milih. Ishtari kita benahwin Au kita bersorbin, Silakan milik beli ya, duitnya cuma empas untuk satu buku. Silakan dipilih untuk dibelanjakan untuk beli buku nahu atau beli buku sok misalnya. Am litolak bitain. Ya, ya litolak berfungsi untuk permintaan atain untuk menentukan akataba hadal makala Umaru au Mahmudun. Apakah yang menulis makalah atau artikel ini Umar ataukah Mahmud? Dan kita lihat di sini didahului dengan uh, Hamzatul Istifa' sedangkanlah itu untuk meniadakan keterangan dari maktub. Hukum di sini bukan hukum pengadilan, namun keterangan untuk subjek. Nabi al-batihu lal anabu yang matang itu semangka bukan anggur. Maka atapnya mana? Al-ainat. Itu atap. Maktub alai berarti. Nah. Maka di sini uh, keterangan hukum di sini mana? Matang. Maka makan itu ditiadakan dari anggur. Itu fungsi la di sini. Lakin untuk istidrak, untuk meralat, mana jaha alion, lakin akuhu bukannya Ali yang lulus, namun saudaranya. Bal itu untuk udul berpaling anil hukmi sabik dari keterangan yang lewat keterangan sebelumnya Dohara alal amwaji nampak pada gelombang lautan Zawakun perahu Bal bahkan Bakhirotun ya, Kapal besar maka e, maka bukanlah perahu yang nampak di e, e, di atas gelombang e, di atas ombak lautan namun yang nampak adalah e, bamiroh kapal besar harta itu menunjukkan goyah uh, tujuan atau tujuannya bukan tujuan di sini. Yeah. Uh, eh, kita lihat saja contohnya. Faral aduwu hatal qaidu musuh itu lari sampai-sampai yeah, panglima perangnya. Maka goya, uh, maka uh, hata semacam ini namanya lil goya. Artinya semuanya kabur ya, sampai sampainya panglima. Karena panglima masa kabur, kabur pertama. Nah, panglima yang baik dan kaburnya terakhir. Setelah semua anak buahnya selamat. catatan summa bidom mita summa dengan ee, eh, bidom mita taknya dibaca dom adalah harfu atau sebagaimana keterangan telah lewat Wakatul tulhaku dan kadang eh, tulhaku tulhaqa summa at-ta'ul maftuhatu nah, terkadang summa itu ditempeli tak yang dibaca fathah sehingga kita mengatakan tumata. mata. Semisal perkataan Ibnu Malik ya, penulis Alfiyah fi jam'il qillati ketika menjelaskan tentang wazan-wazan jam'ul qillah af'ilatun af'ulun summa fa'latun summata af'alun jumu'u qillatin katakan wazan aqilatun uh, eh, uh, eh, akulun summa fa'latun summa ta'af'alun nah, itu semua adalah wazan-wazan jam'u qillah maka jamak itu jamak taksir pada dua macam ada jamu qillah dan ada jamu katrah. Ada jamu qillatin dan ada jamu katratin. Namun ini dijumpai pada sebagian jamak taksir. Tidak semua lengkap memiliki jamul kilah dan jamul katrah. Maka kalau sebuah jamak taksir, ya, kalau satu kata itu jamak taksirnya lebih dari satu, maka nanti akan kita petakan ada adalah eh, uh, secara maka nanti dipetakan ini jamu kila dan ini jamu eh, namun kalau satu isim itu jamak taksirnya cuma satu ya sudah. Itu jamu kila sekaligus jamul kasro eh, Jamu kila itu tiga sampai 11. Jamul kasro itu di atas Eh, jambul kasok itu tiga sampai tidak terbatas. Nah, kalau satu isim itu jamak bentuk jamak taksirnya cuma satu ya sudah. Kalau mau uh, mau angka sedikit, mau jamaknya sedikit banyak ya pakai itu. Hmm. Tapi kalau sebuah isim itu jamak taksirnya itu ada dua, nah, Misalnya, maka dipetakan. Ini wazan yang mana? Eh, oh, ini jamu ilah. Maka yang satu jamu katroh. Maka untuk uh, bilangan sekian pakai ini. Di atas itu pakai jamul kasroh. Misalnya eh, syahrul itu jamak taksirnya bisa apa? Suhurun bisa ashurun dan ashurun itu jamukillah afulun afulun ashurun maka nah, kalau kita mau nyebut eh, tiga e, bulan empat bulan lima bulan maka khom satu ashurin lain kalau mau uh, cerita 100 bulan uh, atau uh, uh, untuk jumlah yang banyak maka nggak pakai asu. Kemudian uh, sama ada pun sama saatnya di fathah maka telah dorong yang artinya guna di sana. Yusharu bihi digunakan untuk isyarat sebagai isyarat untuk tempat yang jauh bimana gunaka yang maknanya adalah gunaka dan sama ini juga qatal hakuhus qatal hakut ta'ul marbutatu terkadang ditempeli dengan tak marbuto sehingga sama tak maaf e, yang di atas Ah, untuk suma total haku suma taul maktuhatu tak terbuka kebalikan dari tak marbutoh ya, maka kalau suma itu ketambahan tak namun taknya tak summa tak, taknya terbuka sedangkan tama yang artinya di sana itu Ketambahan bisa ditambahi ta, namun taknya adalah ta marbuto. Sang mata. Wasamata surutun azidatun linajahi. Di sana ada beberapa syarat untuk bisa lulus. Artinya aji surutun azidatun linajahi Namun dalam terjemah bahasa Indonesia yang baik, ya, samata nggak perlu diterjemahkan. Ya, uh, e, samata diterjemahkan dengan ada dan tidak diterjemahkan dengan di sana. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa lulus. Tidak diterjemahkan di sana ada beberapa syarat di sananya buang, ya, e, terjemahkan dengan langsung ada ada beberapa syarat. nggak perlu di sana ada atau terdapat ya, beberapa syarat. Meskipun ya memang aslinya ramat itu hunaka, namun ya, dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang baik di sananya tidak perlu uh, diterjemahkan. Eh, di sana dalam dalam bahasa Indonesia itu tidak mengenal di sana untuk sesuatu yang abstrak. Di sana ada beberapa syarat untuk bisa lulus itu di sana apa? Abstrak kan? Ya. Bukan di sana artinya uh, eh, eh, daerah atau tempat. Di sana dalam bahasa Indonesia di sana itu cuma untuk konkret di sana ada Gunung Merapi. Di sana. Ya, kalau di sana apa? Di sana ada syarat. Itu tidak dijumpai dalam bahasa Indonesia. Ya, maka tak itu ada tak marbuta, ada tak maktuha. Marbuta artinya diikat. maktuha artinya terbuka. Ikatannya dilepas. Ya maka tak marbuta itu kan nah, kalau bentuk biasa maka bentuknya seperti nah, diikat nah, nanti menyilang kemudian titik dua di atasnya maka aslinya dia terbuka nah, ujung-ujungnya kemudian ditali titiknya ditaruh di atasnya tali nah, titiknya di atas uh, diletakkan di atas ikatan ujung-ujung tah. Nah, ini semula terbuka ini titiknya di sini. Nah, kemudian ini ditalik. Nah, <laughs> ditali, Kemudian titiknya ditaruh di atas. Maka dia marbutoh diikat. Ikatannya dilepas maftuha Kemudian tauke, tauke adalah tabi yang disebutkan fil kalam dalam sebuah kalimat lidaf'i tawahumin untuk mencegah salah sangka. Ya, qad yahmiluhul kalamu yang boleh jadi dibawa oleh sebuah kalimat kepada pendengar. Hal Hadaral qaidu telah hadir Alka itu panglima perang, sang panglima perang, nafsuhu orangnya sendiri. Maka nafsu tauket untuk qaid marfu li'anna tafi li ismin marfu'in. Ya tapi untuk isim marfu. Nah, maka tauket itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan ya, uh, yang lain kemungkinan yang lain yang ditangkap oleh pendengar kalau cuma hadal qaid maka masih ada kemungkinan-kemungkinan itu ya. hadal qaidu sayyaratuhu ternyata nah, telah datang sang panglima perang mobilnya saja nah orangnya nggak ada. Ya. Ya, mobil dinasnya yang uh, ya, yang datang, ya, bukan orangnya. Atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ketika diberi tauhid, maka segala kemungkinan tersebut batal. Segala makna-makna majas itu hilang. Ya, maka tidak ada kemungkinan kecuali makna hati. Maka fungsi dari tauhid adalah untuk meniadakan kemungkinan makna-makna majaz. Tauhid itu ada dua macam, ada tauhid lafzi, caranya dengan mengulang-ulang lafaz yang muakkad yang mau dikuatkan. Ja'al wazirul waziru. Datanglah Pak Menteri, Pak Menteri. Bukan uh, orangnya, ya, bukan ajudannya, ini hmm, benar-benar orangnya. Bukan sekretarisnya, namun Pak Menterinya sendiri. Ja'al wazirul wazir. Al-huriyatul huriyatu agla matlabin. Kemerdekaan atau kebebasan-kebebasan yaitu kemerdekaan dari penjajahan agla matlabin adalah cita-cita yang paling mahal Kemudian ada tauqid maknawi yaitu tauqid dengan kata-kata berikut ini nafsu ainu kullu jami' amma kila dan kilta untuk musanna. Wa alfadu tauqidil maknawi dalam lafaz tauqid maknawi haruslah bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakat. Lima yali berikut ini syarhun mujazun penjelasan ringkas untuk penggunaan lafat-lafat ini. Nafsu dan ainu. Dua lafat nafsu dan ainu itu dalam bentuk mufrad jika muakatnya mufrad. Dan dalam bentuk jamak dengan wazan akulun nafsu menjadi angfus Ain jadi ayun ketika muakatnya musanna ataukah jamak. Alqa syai'u nafsuhu ka qasidatahu. Penyair itu sendiri yang membacakan syairnya. Syair panjang itu disebut qasidah. Jika sebuah syair itu enam, enam bait ke atas, itu disebut qasidah tidak ada hubungannya dengan kasidah uh, model uh, uh, jenis nyanyian di tempat kita. saya jika enam bait ke atas itu disebut kasidah. Hadarat Fatimah tu ainuha. Ya, Fatimah sendirilah yang datang. Namun kalau kalau musana maka taukitnya dalam bentuk jamak. Ja'a rajulani angfusuhuma. Angfus. Angfus jama Jama'nya nafsu. Ja'at ilmar'atani a'yunuhuma. Demikian juga jika yang diberi tauhid itu jama Ja'a rijalu a'yunuhum. Ja'atin nisa'u nisau angfusuhunna. Kemudian kullu jami' dan amma yu'akkadu bihadil alfadhi diberi taukid dengan kata-kata ini mayaktadi asyumula sesuatu yang mengandung makna asumul mencakup semua yaitu jami afradil muakat wa ajzaihi mencakup semua anggota muakat dan bagian-bagiannya. ja'arobu kulluhu. Datang rombongan eh, Rabbu itu adalah rombongan orang bepergian. Ja'arabbu kulluhu. Datanglah rombongan tersebut seluruhnya sudah datang semua, tidak ada yang tercecer. Al ummatul Arabiyah tu jami'uha qalbun wahidun. Ini namun kalimat ini uh, eh, khotok secara akidah e, bangsa Arab seluruhnya adalah satu hati. Ini fanatisme Arabia kearapan tanpa melihat agama baik dia Nasrani ataupun Muslim. Eh, ini makna kalimat ini. Ini adalah satu hal yang khata. Nah, eh, akan menjadikan orang kafir sebagai saudara ini kalimat ini salah bukan salah salah iopnya ya bukan salah nahwunya maksud saya namun salah makna pesan yang terkandung di dalamnya nah, ini asobia arabia ya, fanatisme kearapan tanpa menimbang eh, agama misal itu juga fanatisme keindonesiaan tanpa menimbang uh, agama kalau qawmu amatuhum uh, eh, telah hadir al qawmu kaum tersebut amatuhum semua mereka. Ini. Iya. Maka kullu jami dan amat itu digunakan untuk taukir, untuk isim-isim yang punya bagian, banyak bagian. Dan kita bermaksud dengan menggunakan kullu jami dan amat adalah mencakup semua bagiannya. Wa ala dalika maka berdasarkan keterangan di atas tidak boleh kita mengatakan ja'a Muhammadun kulluhu. Kenapa? Karena Muhammad itu satu bagian. Ah, Gak mungkin kepalanya dulu yang datang, kemudian badannya nyusul. Tidak, dia tidak memiliki bagian-bagian. Maka hanya tauhid untuk apa? Sesuatu yang memiliki bagian. demikian silon dan seringkali didatangkan kata-kata ajma setelah kulu dalam rangka untuk menguatkan tauqid. Maka digunakanlah kata-kata ajma untuk mufrad, mudakar, jam'ah, untuk mufrodah, muannasa ajma'un atau ajma'in untuk jamak mudakar, cuma untuk jamak muannas. Ja'arab bukuluhu ajma'u Datanglah rombongan uh, rombongan itu seluruhnya. Habatil Madinatu kulluha jam'a'u. Bertiup angin kencang uh, mengenai uh, tertiup angin kencang artinya berhembus angin kencang di kota itu seluruhnya jama'u seluruh bagian-bagian kotanya Hadar rijalu kulluhum ajma'un. Ja'ati nisa'u kulluhunna juma'u. Untuk cuma dari uh, untuk jamak mu'annas. Contoh ayat Al-Quran. Dari mana kita kok tahu ini ayat Al-Quran? Ini ada uh, tanda Baina kausain di antara dua tanda kurung. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dan terkadang didatangkan ajma' tanpa didauli kullu. Ja'ari jalu ajma'una. Kila dan kilta. digunakanlah kila ditaukit untuk men, taukid untuk musanna mudakar dan kilta untuk taukid musanna muannas. Dan keduanya tidak bisa menjadi taukid kecuali jika mudah kepada domir. Ja'a rajulani kilahuma Al-katibatani kiltahuma bari'atani. Dua penulis perempuan itu dua-duanya adalah e, bari'atani adalah dua perempuan yang menonjol, yang unggul dalam tulis menulis. Catatan, kata-kata nafsu ain kullu jami amma kila dan kilta semuanya adalah litaukid. Maknanya adalah taukid, tidak jahat jika datang ba'da muakkad setelah sesuatu yang diberi taukid, ini syarat yang pertama. Kemudian waktu salat bersambung kata-kata tadi bersambung dengan domir yang sesuai ya, musanna atau kajamaknya sesuai dengan muakat. Sebagaimana dalam contoh-contoh yang lewat. Ini ada dua syarat. Agar nafsu ain dan seterusnya tadi menjadi tauhid. Yang pertama ada muakat. Yang kedua ada domir yang sesuai dengan muakat. Oleh karena itu jika dijumpai hadil kalimat kata-kata ini di ayi di akal di tempat yang lain maka di sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Contohnya ayat Al-Qur'an, fihima ainani tajriyan. Di dalam dua surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Maka ainani di sini apa? Mubtada muakhir. marfo dengan alif karena dia musanna. Fihima khobar mukodak. Jangan nafsu rojuli, datanglah orang yang sama. Nafsu fa'il marfu dengan doma. Contoh ayat Al-Qur'an, Kulum rejim, bimaka sabar rahinun. Setiap orang itu rahinun ayat marfutun terikat dengan amal yang dia kerjakan. Mempertanggungjawabkan amal yang dia lakukan. Kullu mubtada marfu dengan doma. Hadarat jamil a'dha'i telah hadir semua anggota. Jami' fa'il marfu dengan doma. Tadahara tadahara tadhahara al-amatu minan nasi mungkin maknanya mudhaharah eh, tadhahara al-amatu minan nasi maka eh, al, eh, banyak dari manusia itu melakukan demonstrasi al-amah sisi fa'il marfu dengan doma. Kila rajulaini hadirain hadirani. Kila di sini mubtada. Marfu dengan domah mukodar. Domah mukodarnya pada Ali Maka kila itu jika bersambung dengan domir. Nah, dia taukid. Namun jika bersambung dengan isim dohir. Ya, dia bukan taukid. Kemudian badal Baca database yang menunjukkan ala nafsul matbu' diri matbu' atau bagian dari matbu'. Karomal khalifatu Harun Rashidul ulama. Ya, al Khalifah Harun Ar-Rasyid memuliakan para ulama. Harun Ar-Rasyid adalah badal untuk khalifah. Dia marfu karena badal untuk marfu'. Badal ada tiga macam badal mutabik. Wafihi pada badal ini yang tatobak terdapat kesesuaian antara badal dan mubdal minhu. Pengganti dan yang digantikan. Sebagaimana contoh yang lewat. Yang dimaksud dengan khalifah ya Harun al itu sendiri. Badal mutab. Kemudian badalul ba'di minal kulli Padahal sebagian menggantikan keseluruhan. Wa fihi yakunul badalu juz'an minal mubdali minhu. Dalam badal ini, badal adalah bagian dari mubdal minhu. Tubi kitabu Buku ini telah dicetak. Juz'uhul awal. Jilid pertamanya Padahal seberapa jilid? Ada 20 jilid. maka ini uh, badal ba'di minal kuli ini juga sama. Ini bisa untuk kalimatnya bikin kecewa. Qaratul kitabah. Wah, udah baca uh, buku itu ghilafahu covernya saja. Wah, insya Allah udah baca buku ini Kufurnya saja ternyata. Betul <clears throat> ya, badalul ba'din al kulli. Kemudian istimal. Maka dalam fi dalam pada istimal yakunul badalu pada itu adalah mimastamala alaihi tercakup ya, ya, oleh mubdal minhu ringkasnya atau gambarannya eh, badan itu tidak memiliki hubungan juz'iyah tidak bukanlah e, memiliki hubungan dia adalah bagian dari modal minhu ini yang disebut badal istimah sawan syari'u nadofatuhu jalan raya itu menyenangkan aku kebersihannya maka nadofatu syari' itu bagian bukan Bukan bagian dari syari. Kalau bagian dari syari ada bahu jalan, ada ininya. Nah, dan ini eh, sesuatu yang di luar eh, hubungan bagian dan keseluruhan dengan jalan. Catatan dia jibu wajib untuk baca lupa di minal kuli dan badal istimal hendaklah bersambung pada masing-masing dari keduanya yang domir yang domir itu kembali kepada mubdal minhu Demikian yang kita baca pagi hari ini.